Ikhwani Fiddin, kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kajian ini, kita akan membaca hadis yang ke-52 dari kitab Usulul Iman, salah satu karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه مسلم dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Penjelasan hadis ini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah masih menyebutkan hadis-hadis yang datang tentang para malaikat alaihi mussalatu wassalam. Dan di dalam hadis ini yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan di dalamnya bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Sementara jin, mereka adalah iblis dan anak keturunannya, diciptakan dari nyala api. Sementara Adam, bapaknya manusia, mimma wusifalakum diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian yaitu apa yang Allah sebutkan dalam banyak ayat bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah maka ini adalah asal mula penciptaan malaikat syaitan, dan manusia. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada apapun yang sulit dan berat bagi Allah Azza wa Jal. Dan iblis dahulu menyombongkan diri kepada Adam alaihissalam salam ia enggan, enggan untuk sujud kepadanya dan bermaksiat kepada perintah Allah. Ia bermaksiat kepada perintah Allah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf ayat ke-12, ia mengatakan alasan penolakannya, Ana khairum minhu, khalaqtani min narin, wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan dia ya Allah atau engkau ciptakan aku ya Allah dari api dan engkau ciptakan ia dari dari tanah. Maka menurut sangkaan iblis alaihi laknatullah bahwasanya api lebih bagus dibandingkan tanah. Dan ini merupakan kias yang rusak, analogi yang rusak. Karena sesungguhnya tanah itu justru lebih bagus dibandingkan api. Kalau api itu membakar, merusak, tidak menumbuhkan apapun, tetapi tanah ia diberkahi menumbuhkan tanaman-tanaman, pohon-pohon yang bagus, yang padanya ada manfaat yang begitu banyak bagi manusia. Manfaat yang begitu banyak bagi bagi manusia. Kalau seandainya kita kembali kepada kias, maka kita akan mendapati bahwasanya Adam itu lebih baik secara asal penciptaan dibandingkan iblis yang Justru sebenarnya kias yang ia gunakan ini dari kias yang rusak ini sebagai lawan dari perintah. yakni ia menggunakan kias tersebut dalam rangka membantah dan membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia yang sebenarnya kewajiban adalah menunaikan perintah tersebut, baik iblis ataupun yang lainnya. Di mana yang diperintahkan adalah iblis dan para malaikat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah, maka tidak boleh ada pembangkangan dan penolakan. Wajib tunduk, patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi fadilah kepada siapa yang Dia kehendaki. Namun ternyata barakallahu fikum yang mendorong iblis alaihi la'natullah untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah karena hasad. Ia dengki kepada Adam alaihissalam maka ia pun menyombongkan diri terhadap perintah Allah maka berlakulah dan terjadilah kepadanya hukuman dari apa yang sudah kita ketahui bersama. Syahidnya dari hadis ini inti permasalahannya adalah bahwasanya malaikat diciptakan dari cahaya maka seorang muslim mengimani apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala Demikian pula berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah berlalu bagi kita penjelasannya bahwasannya mereka para malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan mereka bermacam-macam, berjenis-jenis masing-masing memiliki tugas yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada kepada mereka. Kemudian yang berikutnya hadis yang ke-53, topik hadis ini adalah zikru ibadatil malaika wal baitil ma'mur. Penyebutan tentang ibadahnya para malaikat serta penjelasan tentang al-baitul ma'mur. Kata beliau rahimahullahu taala wa sabata fi ba'd ahadits mi'raj أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض وهو بحيال الكعبة حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض Wa idha huwa yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfu malakin thumma la ya'uduna ilaihi akhiru ma Disebutkan dalam sebagian hadis-hadis tentang Al-Mi'raj yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan kepada beliau al baitul ma'mur yang ada di langit ketujuh. Dikatakan pula di langit keenam posisi dari al baitul ma'mur. Kedudukan al baitul ma'mur seperti kedudukan Ka'bah yang ada di bumi. Dia sejajar dengan Ka'bah. Selurus atau sejurus dengan Ka'bah Kehormatannya di langit seperti kehormatan Ka'bah di bumi. Baitul Ma'mur itu setiap hari dimasuki oleh 70 ribu malaikat dan mereka tidak pernah kembali lagi yang telah keluar. Ikhwan Fiddin kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi Allah. Kata Syekh Salah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan hadis ini. Hadis ini di dalamnya terdapat penyebutan tentang ibadah para malaikat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk mereka sebuah rumah atau tempat ibadah di langit. Sebagaimana Allah menjadikan bagi Bani Adam sebuah rumah ibadah di bumi. Allah menjadikan untuk malaikat di langit itu tempat ibadah, rutatu rumah ibadah. Sebagaimana Allah telah menjadikan bagi Bani Adam rumah ibadah yang ada di bumi. Rumah ibadah yang ada di langit ini sejurus dengan Al-Ka'batul Musharrafah yang ada di bumi. Digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rumah ibadah yang ada di langit tersebut dinamakan Al-Baitul Ma'mur di mana Al-Baitul Ma'mur didatangi setiap hari oleh 70 ribu malaikat. Setiap hari masuk di dalamnya 70 ribu malaikat. Mereka keluar dan tidak pernah kembali lagi. Yang datang adalah malaikat lain jumlahnya pula 70 ribu setiap hari. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang dua hal. Menunjukkan kepada kita tentang dua dua hal. Yang pertama, bahwasanya para malaikat senantiasa beribadah kepada Allah. Bahwasanya para malaikat senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya mereka adalah hamba hamba Allah yang ibadah kepadanya mereka tidak punya kuasa apapun sehingga mereka tidak berhak untuk dinaikkan kepada derajat ketuhanan mereka adalah hamba yang beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala yang kedua di sini terdapat dalil tentang betapa banyaknya jumlah para malaikat di mana akan datang ke Al-Baitul Ma'mur setiap hari tujuh puluh ribu malaikat. Dan mereka tidak pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Maka tidak ada yang tahu jumlah mereka yang begitu banyak tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Syeikh Ibnu Uthaymin rahimahullahu taala menyebutkan sebuah makna apa yang disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya Al-Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh Hiyal Al-Ka'bah Jadi di sini memiliki dua makna di mana makna yang pertama adalah persis tepat di atasnya sejurus yang kedua sebagaimana Ka'bah yang ada di bumi dimakmurkan oleh penduduk bumi, maka begitu pula Al-Baitul Ma'mur juga dimakmurkan oleh penduduk langit. Dimakmurkan oleh penduduk penduduk langit. Tapi beranjak pada hadis yang berikutnya yang ke-54. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم فذلك قول الملائكة وإنا لنحن الصافون wa inna lanahnul musabbihun As-Saffat 165 sampai 166 Rawahu Muhammad ibnu Nasr wa ibnu Abi Hatim wa ibnu Jarir wa, ibnu, wa Abu Syekh dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada tempat di langit sejarah satu telapak kaki tidak ada tempat sejarak setelapak kaki di langit kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud atau malaikat yang sedang berdiri beribadah. Dan itulah ucapan malaikat yang disebutkan dalam surah al saffat wa inna lanahnu safun Dan sesungguhnya kami bersaf-saf. Wa inna lanahnul musabbihun dan kami senantiasa bertasbih. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah وهذا الحديث أيضا يدل على أن الملائكة يعبدون الله بالركوع والسجود والقيام عبادة لله عز وجل Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya malaikat itu menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan ruku, sujud, berdiri dalam rangka menunaikan ibadah. Dan juga di sini terdapat penjelasan tentang banyaknya malaikat di langit. Dalam kondisi langit itu sangat luas. Dalam keadaan begitu luasnya langit, ternyata tidak ada di langit tempat per telapak kaki ya sejarak satu telapak kaki kecuali di situ ada malaikat yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit itu penuh oleh para malaikat. Fahada dalilun ala kathratihim wa annahum mala'u as samaaa ala si'atiha. Maka ini dalil tentang banyaknya malaikat dan bahwasannya mereka memenuhi langit dalam keadaan langit itu begitu luas. Yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Azza wa Jalla tentang mereka, "Wa inna lanahnu safun." Yang tadi sudah kita baca dan terjemahkan. Karena para malaikat itu bersaf-saf di sisi Tuhannya beribadah. Oleh karena itu barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha Tidakkah kalian bersaf-saf sebagaimana malaikat itu bersaf di sisi Tuhannya? Ya'ni fis salah. Hendaknya kalian bersaf dalam salat. Para sahabat menyatakan wa, wa kaifa tasufful malaikatu bagaimana safnya malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yutimmuna saffal awwal wa yatarasuna fi saf. Mereka menyempurnakan saf-saf yang di depan. Jadi bimbingannya ketika kita sedang sholat atau mau sholat itu harus memenuhi dulu soft-soft yang terdepan, tutupi yang kosong, baru membuat uh, soft yang berikutnya. Sempurnakan soft-soft yang terdepan. Makanya sering imam itu mengingatkan atimus fal awal fal awal sempurnakan soft-soft yang terdepan. Dan wayatarasuna fis soffi mereka para malaikat itu meluruskan dan merapatkan softnya. Maka demikian Rasulullah memerintahkan kita agar meluruskan dan merapatkan saf di dalam salat serta tidak meninggalkan celah bagi syaitan untuk masuk dan mengganggu kekhusyuan salat kita. Maka intinya kata Syekh Hafizahullah taala wa fi hadha dalilun ala ibadatil malaikati lillahi azza wa jalla wa ala kathrati adadihim haitsu innahum yamla'una as-samaa'a 'ala si'atiha. Di sini terdapat dalil tentang ibadah malaikat kepada Allah dan bahwasanya jumlah mereka banyak di mana mereka memenuhi langit dalam keadaan langit itu sangat luas. Tapi berikutnya hadis yang ke-55 Rawa At-Tabraniyu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fis samawati sab' mawdi'u qadamin wala shibrin wala kaffin illa wa fihi malakun qa'imun aw malakun sajidun aw malakun raki'un fa idza kana yaumul qiyamati qalu jami'an subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatika illa anna lam nusyrik bika syai'a. Al-Imam Tabarani meriwayatkan di dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada di langit yang tujuh tempat sejarak satu telapak kaki ataupun sejengkal bahkan sejarak telapak tangan kecuali di situ ada malaikat yang berdiri atau malaikat yang sujud atau malaikat yang ruku ibadah dan bila datang hari kiamat mereka seluruhnya berkata maha suci engkau ya Allah kami tidak menyembahmu dengan sebenar-benar penyembahan kami tidak menunaikan ibadah dengan sebenar-benar peribadatan. Kecuali kami tidak mempersekutukanmu dengan apapun. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan hadis ini juga sama seperti hadis-hadis yang terdahulu. Di dalamnya terdapat penyebutan tentang ibadah malaikat dan di situ juga disebutkan tentang betapa banyaknya mereka di mana tidak tersisa di langit ruang terbuka. Perhatikan ya. Tidak tersisa di langit ruang terbuka, bahkan mereka semua memenuhinya. Memenuhi langit. Dan di sini juga terdapat penyebutan sebuah masalah besar. Sebuah permasalahan besar, masalah penting yaitu bahwasanya bagi manusia agar tidak terpedaya dan tertipu dengan amalnya betapapun banyak amalan dia. Jangan merasa tertipu, terpedaya, bangga diri. Malaikat yang mereka senantiasa bertasbih malam dan siang, tidak kenal lelah, letih dan lesu, Bersamaan dengan itu mereka masih mengatakan kepada Allah, Subhanaka ma'abadanaka haqqa ibadatika. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak menyembahmu dengan sebenar-benar penyembahan. Kami tidak beribadah kepadamu dengan sebenar-benar peribadatan. Karena memang hak Allah itu besar. Kalau seandainya seseorang ingin menggandengkan antara amalnya dengan nikmat Allah kepada dia sungguh tidak bisa disandingkan untuk dijadikan sebagai pembanding antara ibadah yang ia lakukan dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kepada dia maka hakikatnya fal amalu qalilun wa in kathura. Amal kita ini sebenarnya sedikit, sangat sedikit, walaupun banyak. Walaupun seseorang dikatakan banyak ibadah, amalannya sungguh sangat sedikit. Karena nikmat Allah jauh lebih banyak. Sehingga tidak ada seorang pun yang menyembah Allah dengan sebenar-benar peribadatan karena besarnya hak Allah. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau merupakan afdalul khalqi alal itlaq, makhluk yang paling mulia dan paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan subhanaka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak bisa menghitung pujian terhadapmu. Engkau sebagaimana yang engkau sanjung atas dirimu. Maka di sini kata Syekh, "Hadza fihi i'tiraf bi anna 'amal al-makhluq mahma balagha fa innahu la yu'adilu haqqallah." Di sini terdapat pengakuan bahwasanya amalan makhluk seberapapun yang ia capai itu tidak sebanding dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Barakallahu fikum terdapat sebuah pelajaran penting bahwasanya manusia tidak boleh tertipu dengan amalannya. Naam apalagi membanggakan dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita baca dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi ana dan antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa tunduk patuh kepada ketetapan Allah, beribadah kepadanya dengan semampu dan semaksimal yang kita mampu. Yang semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jannatul firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin.